Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebelum kita masuk melanjutkan Bulughul Maram Bab Al-Mawakid Atau bab tentang Mikot Dan Mikot itu tempat untuk niat haji dan umrah Saya kembali uh, Eh, mengingatkan ibu-ibu untuk menjadikan referensi buku yang ini yang tuntunan puasa sempat kami selalu saya bawa dan ini yang saya selalu referensikan di semua pengajian untuk dimiliki, dibaca, dibagikan, ya dibagikan. Ini alhamdulillah eh, dalam beberapa hari saja sudah ribuan example yang kita keluarkan gitu kan. Termasuk kemarin waktu saya ngisi di salah satu kantor perminyakan di Jakarta ini saya sempat bawa seribu eksemplar itu diambil semua sama panitianya karena memang manfaatnya untuk membagikan buku itu besar sekali ya, apalagi berhubungan dengan momen Ramadan satu kali ibu berkorban membeli buku seperti ini dan satu kali orang baca itu sampai dia meninggal ilmunya tetap ada gitu kan dia akan terus amalkan maka ini amal jariah yang besar saya juga sudah pernah bahasakan ibu-ibu sekalian, kalau saya sendiri dari tahun 98 sampai sekarang gitu kan, saya e, belum pernah punya buku yang terbit, ya, masih dalam bentuk judul-judul dan memang sudah banyak isinya. Ya, dan e, sampai hari ini berarti menandakan memang tidak mudah itu untuk menerbitkan sebuah buku. Nah kalau sudah ada orang yang nulis seperti ini kita bisa maksimalkan. Ada dua yang saya referensikan ya masalah puasa ini dan karena puasa relevan sekali dengan masalah diterimanya doa juga ada berdoa sesuai dengan sunnah ini yang pertama kemudian yang kedua saya masih mengajak kalau ada ibu-ibu yang mau partisipasi dengan program yang saya buat seribu dus kurma untuk seribu masjid ya di Jakarta atau di luar Jakarta ya seperti kami selalu saya iklankan jadi satu dus isi 10 kilo kurma yang kita bagikan di setiap masjid. Kalau satu masjid itu membuka puasakan 50 orang per hari, berarti dengan satu dus kurma kita bisa eh, sampai 10 hari, bisa membuka puasakan 10 hari, jadi 500 orang dengan 10 kilo kurma. Ini bisa ibu-ibu beli sendiri kurmanya, silahkan mungkin di Lotemar, di Carrefour terserah, pokoknya ada kurma dusan, kasih masjid dekat rumah, gitu kan? kasih masjid dekat rumah intinya kita targetkan membuka puasakan orang karena kalau dengan 10 kilo kurma dan satu orang eh, satu, satu hari 50 orang dibuka puasakan sementara satu orang cuma makan 2-3 butir setiap buka puasa itu berarti bisa 10 kilo 10 hari berarti kita cuma butuh 3 dus saja dalam satu bulan harga kurma dusan itu berkisar antara 200 sampai 500 ribu rupiah terserah nanti dicari di tempat manapun kan gitu. Kalau yang saya programkan saya cari yang tengah itu sekitar 350 ribu per dusnya, gitu kan. Jadi ada kurma yang memang harganya sekitar 60 ribu eh, per kilo. Itu karena saya ambilnya banyak, targetnya sampai ratusan karton di salah satu distributor, maka dikasih harga khusus gitu ya. Makanya ini yang saya tawarkan ke e, jemaah pengajian semuanya agar mereka bisa membeli itu atau baik membagi sendiri atau ikut partisipasi dengan e, saya dan teman-teman panitia yang akan membagikan. Jadi ini antara program. Kemudian juga yang selanjutnya umroh, insya Allah yang Ramadan termasuk fadilah besar umroh bersama haji, eh, um, umroh Ramadan sama dengan berhaji haji bersama Nabi saw. Insya Allah tanggal 10 Juli ya saya berangkat dan saya sudah kasih brosurnya juga Kamis yang lalu kalau ada yang terpikir untuk umroh bersama sana. Baik, kita masuk ke masalah bab tentang mikot. Mikot adalah tempat untuk niat haji dan umroh. Dan mikot ini tempatnya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW yang sifatnya mengelilingi jazirah Arab. Jadi siapapun yang datang dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan jazirah Arab maka pasti mereka akan bisa melewati mikot-mikot ini. Nanti akan kita jelaskan di hadis pertama yang menyebutkan nama-nama mikot ini dan wilayahnya. Hadis 740 An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wakkata li ahli al-Madinati dzal Hulaifa wa li ahli Syam al-Juhfah ولأهل نجد كرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو الأمرة ومن كان دون ذلك فمن حديث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه Terjemahannya dulu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan mikot untuk penduduk Madinah sebuah tempat yang bernama Zul Khulaifah. Penduduk Syam, Syam ini berada di utara Jazirah Arab. Ya, jadi kalau kita lihat dari Indonesia petahnya, maka Syam ini di atasnya Jazirah Arab, utaranya ada sebuah tempat namanya Juhfa. Penduduk Najd ada Karnul Manazil. Ya. Najd ini masuk semua wilayah ya, timur daripada Jazirah Arab. Penduduk Yaman dari selatan Jazirah Arab ada namanya Yalamlam. Yalamlam. Mikot-mikot itu untuk mereka dari negeri-negeri tersebut dan untuk mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan haji dan umroh. Adapun bagi orang-orang selain itu maka mikotnya dari tempat yang ia kehendaki sehingga penduduk Mekah mikotnya dari Mekah. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Jazirah Arab dikelilingi dengan mikot, ada empat mikot. Dari utara itu ada Juhfa, wilayah Syam. Dari baratnya ada Zulhulaifah, Madinah. Ini tuh. Dari timurnya ada Karnul Manazil, Najd dan ada dari selatannya ya lam lam. Kalau ibu-ibu lihat peta, kita akan lihat semuanya itu ya mengelilingi jazirah Arab. Saya gambarkan peta jazirah Arab dulu ya. Ini kurang lebih eh, kurang lebih peta jazirah Arab. Ini Afrika. Di sini ada Mesir, Tunis, Jazair, ini Maroko. Di sini, ya, ini ada kota Madinah. Ini yang saya rasakan dari arah timurnya, dari arah timurnya. Arah timur jazirah Arab ini ada kota Madinah yang dikenal dari dengan Dur Hulaifah. Mikotnya, jadi semua orang yang dari Afrika, ini benua Afrika ya, semua orang dari Afrika kalau mau umroh haji, mereka mikotnya dari Madinah. Di sini ada wilayah Syam, Syam itu ada empat negara ya kita sudah tahu ada Syria, Jordania, dari Lebanon ada Palestina nah, gitu. itu dikenal dengan negara Syam wilayah Syam ini berada di utara Jazirah Arab utaranya atasnya di sini ada Joppa Jadi semua orang yang dari utara tentu setelah Syam ada yang tahu di sini ada Eropa, ya. di atas ini ada Turki, ini kurang lebih ya seperti ini. Di sini ada ini Eropa ini, ya. benua Eropa. Di sini ada Spanyol, ya ada Prancis, ada Italia dan seterusnya sampai ke atas ke Amerika. Tapi jelas di atas negeri Syam ini di sini juga ada Turki, ada Turki, ada Eropa. Semua yang dari situ kalau mau umroh haji lewat Jogja tadi. Wilayah Najd, Najd, ya, yang ada campur manasik namanya. Di sini ada Irak, Iran, Rusia. Ini semua Asia ya. Ini Asia di sini kurang lebih. Ini kurang lebihnya ya. Tentu Indonesia kita ada di sini. Kemudian di sini ada Australia. Ini kurang lebih ya gambarannya. Ini di sini ada Irak, ada Irak, ada Afghanistan, ada India, ada Rusia, ada Cina, ada Thailand. Ini Asia Tenggara ke bawah. Ada Thailand, Filipina, Brunei, Indonesia, Malaysia semuanya. Ini kalau batas uh, Rusia Iran, Irak, Pakistan ini semuanya Pakistan, India, mereka melewati sebuah tempat namanya Kabur Manazil. Mereka masuk dari arah ya dari artinya maaf ini arah timur ya ini arah baratnya kalau dari kita Indonesia sama Asia Tenggara ya Asia Tenggara dengan Australia ini lewatnya e, bagian selatan selatan Jazirah Arab ini ada Yaman, Diana ya, negeri Yaman lewatnya di sini makanya kita kalau naik pesawat itu biasanya diiklanin tuh kalau sudah lewat jalan-jalan, Yaman ini sudah dekat sekali ya mungkin kurang lebih 15 menit sebelum landing ke Jeddah itu diiklani nanti kalau pesawat Saudi ya, pasti disampaikan bahwasanya sekarang sudah nikah di layar TV-nya semua ditulis ya, ya. 15 ya. menit lagi, 6 menit lagi, 7 menit lagi ya, ya, ya. maka akan disampaikan kurang lebih kalau saya lihat sih sekitar 15 menit atau 10 menit ya itu sebelum landing di Jeddah itu sudah lewat jalan al Jadi memang dia dari Yaman tapi sudah sekali dengan Jeddah. Ini kurang lebih mikot empat yang memiliki Jazirah Arab. Nah, kalau ada di antara kita yang kebetulan ke Mesir misalnya ke Afrika, nanti dia lewatnya ya, wilayah Madinah, mikotnya, gitu ya. Kalau ada orang yang kebetulan lagi dari Eropa masuk haji ke umroh, lewat dari Indonesia, Jepang. Umumnya juga sekarang jalur pesawat melewati tempat-tempat ini. Ya, kalau mau masuk ke Mekah atau mau masuk ke e, Jazirah Arab. Ini tadi yang dijelaskan di dalam hadis yang pertama berhubungan dengan masalah mikot. Pelajaran pertama adalah mikot-mikot yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan empat nama Zuhulaifa di Madinah, Juhfa di Syam, Karnu Manazil di Najd, ya, dan Yalamnam di Yaman. Pelajaran kedua, siapapun yang ingin haji dan umroh wajib untuk niat di mikot. Kalau ada orang yang melewati mikot belum sempat niat, maka dia harus ya mengulanginya. Harus niat, wajib itu rukun. Sudah pernah saya sebutkan di awal bahasan kita masalah haji dan umroh ada lima rukun umroh dan enam rukun haji. Masih ingat ya? Yang pertama niat, yang kedua ihram, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Ini lima rukun umroh. Artinya tanpa ini umrohnya nggak sah. Kalau haji itu ditambah dengan satu poin, ya ukuf di Arafah. Ini rukun. Sisahnya itu tinggal kewajiban atau sunnah haji dan umroh. Berarti niat itu poin pertama dari rukun dan itu harus dimikot, Itu harus dimikot. ya. Ada sebagian pendapat dari ulama Mesir yang mengatakan boleh orang bermikot dari Jeddah. Kalau orang dari Indonesia. Ini keliru ya. Ini diluruskan oleh para ulama dengan sangat tegas bahwasanya ini nggak ada dalilnya. nggak ada dalil sama sekali. Bolehnya orang untuk mikot dari Jeddah. Karena belum pernah ada penyampaian dari Nabi SAW seperti itu. Yang kita temukan seperti hadis ini sudah ditentukan tempatnya kan? Nggak boleh gitu. Saya waktu bimbing haji, kebetulan berangkat bersama saya, eh, saya bersama-sama kebetulan dengan salah satu kiai ya dari Jawa Timur eh, dan mayoritas eh, apa namanya mayoritas jemaahnya memang jemaah beliau, gitu kan? Waktu di atas pesawat, saya belum tahu kalau beliau berpegang pada pendapat itu. Waktu di atas pesawat, ternyata eh, dia dan istrinya yang juga dipanggil nyai pada saat itu, itu memang menuntun jemaahnya untuk ihram nanti di Jeddah. Saya nggak tahu. Jadi waktu di pesawat, ternyata eh, ada di antara jemaahnya yang bertanya kepada saya gitu. Dan memang istrinya juga belum kenal karena saya memang tiba-tiba bergabung dengan travel itu karena jumlah jemaah yang tidak cukup gitu kan. Tidak banyak. Kalau saya ditanya saya bilang nanti kalau mau tiba di Jeddah ya kita karena kita masuk ke Mekah duluan mau umroh waktu itu mau haji tamattu maka harusnya sudah ihram di atas pesawat di Mikot dan ini yang saya sampaikan waktu manasik di Jakarta gitu kan untuk jemaah saya nah ternyata mereka sudah tapi itu tidak bisa saya sampaikan dengan pengeras suara di pesawat jadi cuma ruang lingkup beberapa orang saja jemaah saya semua sudah pakai ihram pada saat di pesawat yang lainnya ada beberapa jemaah yang ikut gitu semuanya ternyata mikot belum belum sama sekali niat pada saat lewati mikot ya. pas tiba di Jeddah sibuk dengan beragam macam urusan ya imigrasi paspor dan segalanya sampai mungkin di bandara itu bisa 8 apa 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam, mungkin lebih lagi malah pada saat itu yang akhirnya membuat mereka sendiri belum berihram. Saya lalu dekatin kiainya, saya tanya, maaf ya, saya mau tanya, bahasa cerah, bahasa kami biasanya afwan, saya mau tanya gitu kan. Ini uh, antum pada saat uh, lewati mikot tidak niat, dan tidak pakai ihram, apa itu ada dalilnya? Gitu. Beliau sendiri sempat terdiam lalu mengatakan, iya sih sebenarnya harusnya kita mikot, semestinya kita harus pakai ihram. Ada pendapat memang yang mengatakan boleh dari jeda, tapi nggak ada dalilnya. Tapi ya sudah, kami menjalankan pendapat yang kedua. Ya sudah, saya tidak tidak melanjutkan lagi diskusinya karena sudah terlanjur tiba di jeda. Tapi dia sendiri mengakui kalau perbuatannya itu salah. Gitu kan? Perbuatannya itu salah. Mesti tidak boleh diikutin, mestinya. Ya. Kurang lebih seperti itu saya berikan wacana dan ini pendapat yang saya ketahui ya. Saya bukan sedang menyalah-nyalahkan siapapun gitu kan, tapi saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Itu pelajaran kedua. Jadi tidak boleh melewati mikot tanpa niat kecuali dasarnya kita tidak mau haji dan umroh. Seperti misalnya ada penduduk Mekah nih datang dari Indonesia, memang dia mau pulang ke rumahnya, gitu kan? Dia lewatin ya alam lam tapi memang tidak mau niat umroh nggak apa-apa. Atau mungkin ada e, orang kita yang bekerja di Saudi, kemudian dia pulang dari liburan dari Indonesia ke Saudi lagi kembali, dia nggak mau umroh dulu, dia lewatin mikot nggak apa-apa. Tapi kalau kita dasarnya sudah niat umroh dari Indonesia, niat haji, ini nggak bisa lewati mikot tanpa niat sesuai dengan dalil Bukhari Muslim yang kita sebutkan ini. Karena Nabi SAW mengatakan di sini perhatikan di garis bawah ya, mikot-mikot itu untuk mereka yang berada di negeri-negeri itu harus niat di situ dan juga mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan haji dan umroh dari lafat inilah, lafat Nabi SAW ini dikatakan oleh para ulama hadis nggak bisa kalau tanpa niat melewati mikot. Kemudian pelajaran yang ketiga, penduduk Mekah memiliki mikot ya, khusus Mekah dan Jeddah ini disepakati oleh para ulama mikot mereka adalah rumah mereka sendiri. Penduduk Mekah ya, emang dasarnya di situ tinggal, maka berarti dia boleh berihram dari rumahnya. Baik, kita masuk ke hadis yang selanjutnya 471 eh, 741 maaf 741 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكت لأهل العراق ذات الإرق ذات إرق رواه أبو داود والنسائي Dari Aisyah radhiallahu anha bahwasanya Nabi SAW menentukan mikot bagi penduduk Irak dari Zat Irq. Ya. Ini ada sebuah tempat juga namanya Zat Irq. Nomor satu dilihat footnote-nya Zat Irqin dinamai juga dengan Bait Zat Irqin. Dan dinamai demikian karena pada tempat pada tempat padanya terdapat irq yaitu bukit kecil yaitu bukit kecil. Berarti ada tambahan di sini tempat mikot yang kelima adalah adanya zatu irq sebuah tempat yang lain. Juga nanti akan ada e, sebuah tempat yang lain juga di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berihram dari situ ya, di luar kota Mekah antara Mekah sama Jeddah itu juga ada nanti mikot sendiri ada mikot sendiri gitu kan Hadis 742 Wa عند 'inda Muslim min جابر Jabirin الله anhu illa anna anna riwayat rawahu syakka fi raf'i atau riwayahu syakka fi raf'i ini semestinya bukan riwayat rawihi itu tolong diganti jadi setelah ro itu mestinya alif dulu alif waw sama alif tertukar itu waw sama alif tertukar illa anna rawihi jelas ya sudah belum diperbaikin ulang di hadis 742 saya baca kembali bahasa Arabnya. Wa asluhu inda muslimin min hadithi Jabirin radhiyallahu anhu. Illa anna. Apa bacanya itu? Bisa baca nggak itu? Ya. Itu yang diganti. Jadi ro habis ro dikasih alif. Jadi waw sama alif ditukar tempatnya. Rawihi. Ada. Oh enggak. Setelah waw nggak ada lagi alif. Maksudnya tertukar posisinya. Waw dan alif. Jadi setelah ro ada alif dulu baru dibaca panjang kan ro wihi. Enggak, itu nggak usah dibaca barisnya, Bu. Barisnya itu semua keliru. Bacanya itu illa anna rawihi syakka fi rafi'i. Rawihi itu maksudnya perawinya, perawi hadis ya. Ini masih berhubungan dengan hadis sebelumnya nih. Asalnya hadis yang disebutkan tadi di nomor 741 itu ada dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, namun para perawinya ragu-ragu akan kemarfuan hadis tersebut. Kita lihat footnote nomor 2 di bawah Hadis ini diriwayatkan dari Abu Az-Zubair bahwa ia mendengar Jabir ditanya tentang orang yang melakukan ihram. Ia menjawab, saya mendengar dan saya mengira hadis ini marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ya, cuma tulisannya tadi bahasa Arab ada yang keliru. Kemudian hadis 743 juga sama, ini saling menguatkan saja bahwasanya memang ada mikot-mikot itu. Hadis 743 wa fi sahihil Bukhari anna Umar huwa alladhi waqqata dzata irqin. Jadi hadis 741, 742, 743 berdekatan. Hadis 741 tadi yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan sebuah tempat di Irak namanya Zatu Irq karena Irq itu nama sebuah gunung di sana. Itu dijelaskan di hadis 742 bahwasanya hadis ini bukan hanya diriwayatkan Abu Daud dan Nasai tapi juga memang ada di dalam riwayat Imam Muslim ya tetapi melalui Jabir sahabat Nabi. Hanya saja para perawi-perawi hadisnya itu masih ragu marfu atau enggak ya. Masih ingat kan marfu itu ya? Langsung terangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam 743 lebih dikuatkan dikatakan dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menetapkan miqat zatu irqin. Jadi hadis ini menekankan bahwasanya lebih kuat lagi yang menentukan sebenarnya untuk penduduk Irak miqat itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Umar ini salah satu dari khulafa Rasyidin. Ya, Khulafa Rashidin yang memang harus atau dianjurkan kita untuk mengambil sunnahnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa Rashidin mahdini min ba'di. Ya ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa Rashidin setelahku. Kemudian hadis 744. Wa inda Ahmad, wa inda Ahmad, wa Abi Dawud, wa Tirmidhi, عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق الأقيق disebutkan juga mohon maaf itu tadi 743 masih ada footnote ya ada footnote nomor 3 saya bacain dulu karena itu dikatakan Umar lah yang telah menentukan satu irq untuk penduduk Irak Utut nomor tiga, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Umar bahwa ketika Basra dan Kufa ditaklukan, maka para penduduknya meminta kepada Umar agar menentukan mikot bagi mereka. Maka beliau menentukannya dan kaum muslimin menyepakatinya. Tapi di sini kita ya ulama berpegang pada bolehnya mikot di situ karena Umar salah satu dari Khulafa Rashidin, yang kata Nabi SAW berpeganglah pada sunnahku dan sunnah Khulafa Rashidin setelahku, gitu kan? Berarti memang termasuk boleh diambil sebagai pegangan. Kecuali kalau yang datang ulama-ulama sekarang menentukan seperti sekarang adanya tadi yang saya bilang. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh mikot dari Jeddah. Misal contoh. Nah ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau ini Zatu Irk yang tentukan adalah Umar radhiyallahu anhu. Baik 744 terjemahannya dan ini hadis terakhir dalam bab mikot ya. Menurut riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan al-aqiq sebagai mikot penduduk dari timur. Ya. Baik, kita akan masuk sekarang ke bab baru, bab macam-macam ihram dan caranya. Sebelum kita pindah ada yang mau bertanya masalah mikot? Kenapa? Kenapa? Iya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Kalau yang umroh bersama saya, saya biasanya memang menjelaskan dua pendapat. Ya. Bolehkah orang umroh dua kali dalam satu perjalanan? Ini sudah pernah saya rincikan kan? Pendapat yang paling kuat, ya, pendapat yang pertama mengatakan tidak ada umroh dalam satu perjalanan dua kali, karena belum pernah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka umroh dua kali dalam satu perjalanan, gitu kan? Pendapat kedua mengatakan tidak, boleh saja. Yang penting syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Keluar dari Mekah. Kalau keluar dari Mekah berarti dihitung dia sudah keluar. Yang tidak boleh kalau selesai umroh. Kemudian ihram lagi dari hotel, umroh lagi, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia keluar dari Mekah berarti syarat ya untuk masuk ke Mekah lagi terbuka Nah tadi yang dikatakan e, jirana itu memang salah satu mikot yang saya lupa tekankan tadi bahwasanya Nabi SAW pernah berihram dari situ. Ya, pernah berihram dari situ. Nah pendapat kedua yang mengatakan bolehnya umroh dua kali ini itu mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya mereka mengatakan bisa saja belum ternukil kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan umroh dua kali dalam satu perjalanan itu justru karena mereka menganggap umroh sebuah ibadah yang sangat dianjurkan sehingga pada saat mereka mengulanginya pun itu sudah tidak dibahasakan ya kan kalau seandainya umroh itu bukan ibadah yang dianjurkan maka jadi bid'ah dia tapi karena umroh sangat banyak fadilahnya maka bukan mustahil, belum dinukil kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat mengulangi sampai dua kali, gitu kan? Itu justru karena fadilahnya sudah sangat besar, masyhur di kalangan mereka. Jadi nggak perlu lagi gitu. Terlebih lagi pertimbangan yang lain dan saya pribadi ya, saya katakan saya pribadi, saya cenderung dengan pendapat kedua ini. Makanya kalau cuma umroh saja yang mau umroh lagi, silahkan saja. Saya sampai tanyakan sendiri ke beberapa ke syekh di Masjid Nabawi gitu kan. Beliau pun mengatakan, beliau cenderung dengan pendapat pertama. Beliau mengatakan tidak ada umroh dua kali dalam satu perjalanan gitu kan. Tapi beliau bilang, cuman orang yang umroh lagi tidak dikatakan salah dan tidak dikatakan bid'ah. Karena dasarnya umroh itu ibadah yang diperintahkan. Cuman memang dia ya eh, khilaf aula gitu. Bahasanya begitu maksudnya E, dia meninggalkan sesuatu yang lebih pantas untuk dilakukan. Ya silakan kalau mau sekali. Tapi kan gini, tapi kan begini, pendapat kedua memberikan wacana. Kalau ada orang yang kaya, punya kelebihan harta, bisa umroh sampai berapa kali silahkan. Tapi bagaimana kalau kasusnya ada orang tinggal di sebuah perkampungan, kita ambil contoh Indonesia misalnya. Di Jawa Tengah di gunung, dia cuma punya uang cukup umroh sekali. Misalnya 20 juta, 30 juta, sudah dikumpul mau umroh. Dia tidak bisa, dia tidak punya uang lagi selain itu. Sementara ayah ibunya belum pernah umroh sebelumnya sudah meninggal. Orang yang meninggal kan boleh diumrohkan, gitu kan? Boleh diumrohkan. Nah sekarang dia pada saat masuk ke Mekah dia sudah umroh buat dirinya. Ibu ayahnya belum pernah umroh, gitu kan? Atau ayahnya meninggal belum pernah umroh dia kalau dalam pendapat kedua dibolehkan keluar dari Mekah, masuk lagi Mekah umroh buat ibunya atau ayahnya dari yang sudah meninggal. Ya? Enggak, itulah tadi. Jadi yang dikatakan Jirana, salah satu tempat mikot yang pernah Nabi niat di situ. Umumnya, umumnya kalau travel travel kita, kalau travel kita biasanya mampir di situ Biasanya mampir jadi itu antara Jeddah sama Mekah. Gitu. Di, kurang lebih di jalan jalan lama lah istilahnya, jalan lama antara Mekah sama Jeddah. Kan kalau jalan baru tuh agak besar, yang jalan lamanya. Gitu. Jadi ini ada pendapat ya, ada pendapat. Kita tidak tidak ada saling menyalahkan lah, tidak saling menyalahkan. Artinya dilihat kondisional. Kalau memang ibu merasa ada duit setiap bulan bisa umroh, silahkan saja sekali atau mungkin punya travel gitu kan. Tapi kalau seandainya kayak kondisi tadi orang nggak bisa umroh lagi, ibu ayahnya mungkin atau ayahnya sudah meninggal, kalau dia tidak umrohkan pada saat itu dengan keluar dari Mekah, dia tidak akan bisa memberikan umroh lagi buat ayahnya. Padahal mengumrohkan orang yang mati termasuk dibolehkan bahkan sunnah Nabi SAW kan. Seperti dijelaskan dalam hadis Bukhari, ada seorang wanita berkata ya Rasulullah, ayah saya sudah tidak bisa perjalanan lagi, udah sangat tua, ya kan? Dia tidak bisa lagi haji dan umroh. Boleh nggak saya haji dan umrohkan buat dia? Kata Nabi SAW boleh, ya kan? Boleh. Berarti dibolehkan kan? Jadi kondisional di, dikondisikan, dikondisikan. Sudah bu ya? Ada lagi yang lain? Baik kita jalan ya. Bab ujuhul ihram wa sifatihi Bab macam-macam ihram dan tata caranya. Hadis pertama nomornya 745 An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama hujjatil wada' faminna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah wa minna man ahalla bi hajj wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajji فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل فلم يحل حتى كان يوم النهر atau يوم النهر متفق عليه Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, bahwasanya beliau berkata kami pernah keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun haji wada. Tahu wada ya? Perpisahan. Dikatakan haji wada karena itu haji pertama dan terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah haji itu ditekankan di akhir hidup beliau dan beliau kerjakan setelah pulang haji beliau sakit keras kemudian meninggal dunia. Maka disilakan dengan haji wada Kata Aisyah radhiyallahu di antara kami ada yang berihram untuk umroh. Ada yang berihram untuk haji dan umroh. Ada yang berihram untuk haji. Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk haji. Bagi yang berihram untuk umroh, ia boleh menanggalkan ihramnya atau tahallul sewaktu datang ke kota Mekah. Adapun bagi yang berihram untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umrah, ia tidak boleh menanggalkan ihramnya sampai pada hari raya kurban. Muttafaqun alaih. Ini terjemahan umumnya. Sebelum juga jauh saya rincikan, tolong ibu-ibu lihat di footnote nomor satu. Hal itu terjadi pada tahun 10 Hijriah, maksudnya haji wada' Kapan haji wadaknya Nabi? Tahun 10 Hijriah karena beliau meninggal di awal tahun 11 setelah pulang dari haji. Kata-kata ahalla ihal adalah mengeraskan suara untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya, mengeraskan namanya ahalla. Dikatakan di sini cara-cara ihram itu ada tiga diambil daripada hadis ini. Yang pertama ifrat. Di garis bawah itu ifrat. Kalau bawa stabilo maka diwarnain. Ifrat. Apa itu ifrat? Ihram untuk haji saja. Ini biasanya dikerjakan oleh penduduk sekitar Mekah. Jadi pada hari H biasanya ya Misal haji kan ada delapan ada dari tanggal delapan Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Ya. delapan Zulhijjah hari Tarwiyah. Kemudian ada sembilan hari Arafah dan Muzdalifah malamnya. Kemudian tanggal sepuluh Zulhijjah yang hari dikenal dengan hari Raya Idul Adha itu di e, Mina mulai tanggal 10, 11, 12 sampai 13 itu di Mina. Maka kalau ifrat haji saja biasanya umumnya orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah yang lakukan. Sebab kalau dari Indonesia dilakukan, maka hampir sama yang dijelaskan dalam atau seperti yang dijelaskan al hadis tadi. Begitu tiba di Mekah, kita harus tawaf dulu, yang dikenal dengan tawaf kudum. Ya, tawaf pertama datang. Kemudian setelah itu dia tetap berihram sampai tanggal 8. Oh, maaf, sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nggak boleh buka. Jadi kalau kayak dari Indonesia biasanya, biasanya kloter terakhir pun kita itu dua minggu sebelum haji. Berarti dua minggu pakai ihram terus. Nggak boleh buka. Maksudnya nggak boleh bukanya nggak boleh pakai baju biasa ya. Boleh ganti ihram lain boleh. Kalau kotor misalnya, kita punya ihram sampai empat, terutama laki-laki ya karena ihramnya tertentu. Kalau perempuan kan ya nggak boleh. Pokoknya hukum ihram berlaku. Hukum ihram berlaku. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut rambut, nggak boleh berhubungan biologis, nggak boleh berbicara sama pasangan halal tadi ya dan tidak boleh berbicara yang mengundang syahwat ini semuanya berlaku bagi haji ifrat tadi makanya haji ifrat ini biasa dikerjakan oleh penduduk sekitar Mekah dan sudah dekat dengan hari hanya sehingga tidak terlalu tersiksa gitu lalu dikatakan kiron haji yang kedua nih di garis bawahi kiron yaitu ihram untuk haji sekaligus untuk umroh jadi ini niatnya haji dan umroh. Niatnya haji dulu baru umroh. Dan yang ketiga ada tamattu. Ya. Tentu ini ada arti-artinya ya. Kiron itu artinya menggabungkan. Kalau tamattu itu menikmati. Kalau tamattu dibalik, umroh dulu baru haji, umroh dan haji. Gitu. Ya. Kiron itu tergabung digabungkan antara haji dan umroh. Jadi niatnya itu memang sudah niat haji dari awal diikuti dengan niat umroh. Tapi kalau tamat tuh enggak, memang dari awal kita cuma niat umroh saja, belum niat haji. Kalau tamat tuh ya, umumnya jemaah kita Indonesia ini tamat tuh semua. Kita jadi kita menikmati tamat tuh itu menikmati. Begitu tiba di Mekah, umroh dulu. Setelah umroh kita pakai baju biasa seperti orang-orang Mekah, mukim. Cuman ke masjid, ya aktivitas terus ibadah gitu kan. Sampai tiba tanggal 8 Zulhijjah, baru kita ihram baru lagi. Makanya di haji tamattu itu nanti akan ada kurban, akan ada sembelihan. Ada haju namanya. Karena dia sempat menggunakan atau dia bertamattu, dia membuka bajunya menikmati hari-harinya seperti masyarakat Mekah. Tamat Tamattu di sini katakanlah adalah ihram untuk umroh pada bulan-bulan haji, lalu ihram untuk haji di Mekah pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari tanggal 8 Zulhijjah. Yang sahih dari banyak segi adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang melakukan ihram secara kiron dan ifrat untuk menggagalkan haji mereka. Ya. Untuk menggagalkan haji mereka dan melaksanakan umroh ya. Untuk yang kedua dihapus tuh. Dan melaksanakan umroh bagi orang yang tidak mampu menyerahkan haji ketika ihram. Di sini mungkin dikasih titik kali, sebentar ya. Jadi sini katakan Rasulullah SAW yang sahih adalah dari banyak sisi, maksudnya sisi hadis ya. Itu disitu disebut segi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang melakukan ihram secara kiron dan ifrat untuk menggagalkan haji mereka. Ini bukan menggagalkan, maksudnya mengubah niatnya. Karena memang ada riwayat nanti di mana Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan melakukan tamat tamattu. Saya akan melakukan tamat tamattu ya membatalkan sebenarnya bukan membatalkan ya mengganti niatnya mengganti niatnya ke tamattu dan bagi yang melaksanakan umroh itu ada yang diganti lagi ya putnotnya dan bagi yang melaksanakan umroh itu kan itu untuk melaksanakan umroh ya diganti untuknya dan bagi yang melaksanakan umroh itu dihapus juga kata-kata bagian tidak mampu, dihapus ya. Dan bagian melaksanakan umroh, ia harus mengeluarkan hadyu. Hadyu, hadyu itu sembelihan. Maksudnya yang haji tamat tuh Dan bagi yang melaksanakan umroh, maksudnya umroh untuk haji tamat tuh ya, ia harus mengeluarkan atau ya, membayar haji. Haji itu dalam kurung sembelihan kambing. Beliau juga mengharuskan mereka pada akhir putaran sa'i umrah untuk mencukur kepala mereka dan menjadikannya sebagai rangkaian ibadah umrah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laustakbaltu min amri mastad mastadbartu masuktu al hadya, wala umratan." Seandainya urusanku yang akan datang sama seperti yang akan. Seandainya urusanku, ya, ini terjemahannya anu ya. Maksudnya kalau seandainya saya masih hidup tahun depan. Kalau seandainya saya masih hidup tahun depan. Ini dia terlalu letter letterlet terjemahannya. Seandainya saya masih hidup tahun depan atau bahasanya itu kalau seandainya keadaan saya tahun depan sama dengan sekarang gitu loh. Maksudnya saya bisa haji lagi, Niscaya saya tidak menyerahkan hadyu dan saya menjadikan serangkaian ibadahku sebagai umroh. Hadis ini secara tegas ya, menjelaskan bahwasanya ihram tamattu lebih utama daripada kiron dan ifrat. Ya. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, adanya tiga macam haji, ifrat, tamattu dan kiron. Yang kedua, dari tiga macam haji ini, yang paling afdal adalah tamattu. Umrah dulu, kemudian tahallul, dan niatnya murni hanya umrah pada saat itu, kemudian nanti pada saat tiba hari tarwiyah 8 baru niat haji. Yang ketiga, siapapun yang ingin melakukan hal dari tiga haji ini boleh saja, hanya saja sebagian ulama menambahkan khusus untuk haji kiron ini lebih berat sedikit. Ya, ada syarat untuk bersamanya hewan kurban. Jadi ada hewan kurban juga yang dikeluarkan. Ya. Kenapa? Iya. Pakai. Enggak. Kiron pakai. Tapi syaratnya agak berat. Jadi sebagian ulama fikih mengatakan kiron itu membawa hewan sembelihannya. Nah, iya, makanya. Tapi saya jelaskan hukumnya. Jadi zaman dulu itu orang-orang kalau pergi haji dan umroh kan mereka lewat darat, naik unta, naik kuda, naik dan mereka tuh membawa gembalan kambingnya untuk makan di tengah jalan. Mereka sembeli, bakar, makan, gitu kan? Nah ini lebih afdal bagi orang yang kiron. Jadi dia bawa hewannya. Dia bawa hewan kurbannya. Gitu kan? Ini masih ada orang yang bisa lakukan sekarang. Seperti misalnya pedagang-pedagang kambing yang ada di sekitar Mekah. Mereka kan ada yang membawa kambing dagangannya ke Mina. Gitu kan. Kalau mereka sambil bawa hewan sembelihannya, ya gitu kan, apa hewan dagangannya itu dan dia niat salah satu hewan hewan Eh, dagangan kambingnya itu sebagai eh, sebagai eh, apa namanya sembelihan untuk haji kironnya boleh. Tapi ini kan sangat jarang ya. Intinya ini penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Baik kita masuk sekarang ke babul ihram wa ta'allaku bihi, bab ihram dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hadis 746 An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Maahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil illa min indil masjid muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah SAW tidak berihram kecuali dari sisi masjid Zul Khulaifah muttafaqun alaih. Ya. Yang dimaksud sini adalah Masjid Zul Khulaifah. Artinya Abdullah bin Umar menceritakan di sini waktu beliau sedang bersama Nabi SAW menuju ke Mikot, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti bajunya menjadi ihram dari baju biasa sehari-hari itu di Masjid Dzul Khulaifah. Gitu kan. Kemudian hadis 747 Wa'an خلاد بن سائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أن آمر ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal. Rawahul khamsah wa sahu Tirmidzi wa ibn Hibban. Sebelum saya baca terjemahnya hadis ini, saya ingin ditiberatkan dulu hadis sebelumnya 746. Uh, eh, ulama mengatakan afdolnya bagi seseorang yang punya kemampuan untuk menggunakan ihram di mikot. Afdolnya. Nanti tiba mikot baru ganti ihram. Seperti Nabi SAW kerjakan. Tapi bolehkah pertanyaannya kalau ada orang ihram bukan dari mikot, pakai ihramnya saja belum niat? Boleh. Misal sekarang kondisinya itu mikot kita di Zulkhilaifah di Madinah itu kalau lagi musim umroh atau musim haji penuh. Penuh sekali. Nah pengalaman saya waktu bimbing jemaah itu pada saat mereka harus pakai ihram di mikot maka kerepotan karena penuh, nggak ada tempat untuk ganti ihram. Maka saya selalu sarankan jemaah saya kecuali dalam kondisi mikot lagi kosong ya. Itu dari hotel di Madinah sebelum ke Mekah itu udah ganti ihram, udah ganti ihram semua. Jadi udah nggak pakai baju sehari-hari gitu kan. Dan sudah melaksanakan semua sunnah-sunnah ihram potong kukunya gitu kan, cukur bulu kemaluan, bulu ketiak, itu semua mencukur kumis bagi laki-laki. Itu semua disunahkan mandi ya gitu. Itu semua sudah dikerjakan di hotel. Kemudian semua baju yang mau dipakai untuk yang biasa dipakai sehari-hari sudah ditaruh di koper. Sudah dengan ihram naik di bus karena antara kota Madinah dengan Zulkhilaifah ini maksudnya antara hotel ya haram Madinah itu dengan Zulkhilaifah dekat sekali Paling 10 menit, 15 menit sudah sampai, gitu kan. Sebelum checkpoint keluar dari kota Madinah ke Mekah, maka lebih mudah sehingga jemaahnya pada saat turun di Mikot itu murni hanya sekedar meniat. Itu pun kadang-kadang kalau padat saya suruh tidak usah turun lagi kalau nggak ada butuh kamar mandi. Mereka tinggal langsung saja pakai ihram apa langsung saja niat di bus terus jalan gitu. Kalau lagi padat mikotnya ya. Karena tidak ada juga keharusan untuk sholat di situ. Orang pun kalau turun sholat itu karena murni tahiyat masjidnya. Tidak ada sholat khusus di situ ya. Sholat khusus itu tidak ada. Karena kebetulan turun ada tahiyat masjid, silahkan boleh saja. Ya, bolehkah orang kalau turun di mikot, dia pakai ihram di mikot, ya kemudian dia cuma niat langsung naik bus, boleh. Karena sholat pun tahiyat masjid itu sifatnya sunnah dan secara umum dan secara umum. Hadis ini kata para ulama hadis merincikan. Kenapa tadi saya katakan boleh orang pakai ihram dari hotel? Karena rincian para ulama ya dikatakan Abdullah bin Umar al anhu ini melihat Nabi saw di Haji Wada pada saat haji perpisahan tadi. Dan memang pada saat itu Nabi saw menggunakan ihramnya beliau di di samping masjid, di samping masjid. Tapi ini menandakan sunnahnya, sunnahnya, bukan kewajibannya. Ya, kita bisa bayangkan kalau ini dikatakan hukum wajib, semua berarti laki-laki perempuan harus ganti baju di mikot. Seperti apa kira-kira keadaannya gitu kan? Makanya ulama hadis lebih cenderung mengatakan ini hukumnya sunnah dan ini pun bagi kaum laki-laki. Kaum laki-laki. Ya. Baik, saya bacakan terjemahan hadis 747 yang sudah saya baca bahasa Arabnya tadi. Dari Khalad ya. bin Sa'ib ibnu Sa'ibin dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Jibril datang kepadaku lalu memerintahkanku agar aku menyuruh sahabat-sahabatku mengeraskan suara mereka pada saat membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya sampai akhir itu dikeraskan. Di sini kata-kata dikeraskan adalah ukurannya seperti ya jaharnya atau kerasnya orang kalau sholat berjamaah. Artinya tidak harus teriak-teriak. Cukup ada suara terdengar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Cukup terdengar. Pelajaran yang diambil daripada hadis ini adalah disunnahkan setiap ya orang yang berihram dan sudah niat mulai talbiyah. Syaratnya sudah niat. Sebelum niat di mikot nggak ada perintah untuk talbiyah. Kayak di sini misalnya orang lagi di mobil dia mau jadikan zikir talbiyah nggak boleh, hmm, nggak ada sunnahnya. Di Madinah pun begitu ke Mekah. Kalau dia tidak niat untuk ihram, tidak niat untuk umroh atau haji, maka tidak ada perintah untuk bertalbiyah. Jadi talbiyah ini hanya bagi orang yang sudah ihram dan sudah niat di mikot. Baru mulai dibaca talbiyah. Juga pelajaran lain ya. Disuruh keraskan suara. Artinya ukurannya terdengar. Dan tidak boleh teriak-teriak. Karena ada hadis Bukhari yang lain di mana Nabi SAW pernah bersabda, kalau kalian menukik bertakbirlah, kalau kalian turun menuruni sebuah bukit maka bertasbihlah. Lalu ada sahabat teriak waktu kudanya lagi naik menukik, dia teriak Allahu Akbar. Nabi SAW panggil lalu berkata, jangan kau teriak-teriak. Karena yang sedang kau ajak bicara, maksudnya sedang kamu zikir. Ya, sebutkan namanya Allah tidak tuli. dah jadi cukup jahar. Makanya ukuran sholat juga begitu kan. Ukuran sholat itu adalah jahar dengan cukup terdengar suara. Pernah Nabi Alaihi Wasallam melewati Umar lagi sholat malam dengan suara keras. Lalu melewati rumah Abu Bakar dengan suara kecil sekali. Pada saat sholat subuh ketemu dengan keduanya, kata Nabi Alaihi Wasallam kepada Umar, kenapa kau keraskan suaramu dan kepada Abu Bakar, kenapa kau kecilkan suaramu? Dua-duanya berikan jawaban. Umar berkata, saya ingin bangunkan orang yang tidur ya Rasulullah. Biarin mereka sholat tahajud juga. Ya, kata si Abu Bakar, waktu ditanya, Abu Bakar mengatakan, saya tahu ya siapa yang sedang saya ajak bicara ya Rasulullah. Artinya nggak perlu ada suara saya gitu. Kata Nabi SAW kepada Umar, kecilkan suaramu, ya. Dan Hayu Abu Bakar angkat suaramu. Maksudnya di tengah-tengah, gitu kan? Tidak teriak-teriak, tidak juga hilang sama sekali suaranya. Jadi seperti itu kurang lebih. Ini pelajaran lain ya. Kemudian yang ketiga dianjurkannya memperbanyak talbiyah. Dalam riwayat lain dikatakan para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bertalbiyah dan mereka tiba di Mekah, suara mereka sudah habis karena terus bertalbiyah. Hadis 748 wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ahl tajarrada li ihlalihi waqtasal Rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti pakaian untuk ihram lalu mandi. Hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Ini bukan lalu mandi ya. Tidak usah ada bahasa lalu. Ya, dan mandi maksudnya. Jadi beliau mandi lalu berihram. Ini menandakan adanya sunnahnya mandi sebelum ihram. Hadis 749 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ma yalbasul muhrimu min athiyab qala la yalbasul qamis wala al-amamah wala amaim wala as-sarawilat wala al-baranis wala al-khifaf illa ahadun la yajidu na'laini fayalbasu khuffain wal yaqta'huma asfala min al-ka'bain wala talbasu shay'an min athiyabi massahu za'faran walal warsu muttafaqun alaih wallafdu lil muslim Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram beliau bersabda tidak boleh memakai baju maksudnya di sini baju dijahit ya otomatis baju kan terjahit Kayak yang kita pakai ini sudah dikatakan baju karena sudah terbentuk. Surban, tutup kepala bagi laki-laki. Celana juga terjahit, celana dalam ataupun ya celana panjang. Dan ini juga bagi laki-laki, penutup kepala bagi laki-laki dan sepatu kecuali seseorang jadi tidak boleh pakai sepatu ya Kecuali seseorang tidak mendapati atau memiliki sendal, ia boleh menggunakan sepatu, namun hendaklah ia memotong bagian yang lebih di bawah, maksudnya hendaklah dia memotong sehingga ya tidak menutupi mata kakinya. Itu terjemahannya. Ini keliru ya. Memotong bagian yang lebih bawah dari mata kaki. Ya. Berarti tidak ada sepatunya dong. Kalau ini terjemahannya. Karena semua yang di bawah mata kaki dipotong. <laughs> Tapi terjemahan yang benar adalah memotong bagian sepatunya hingga mata kakinya kelihatan atau terlihat. Dan jangan memakai pakaian yang diolesi dengan minyak za'faran ataupun minyak waras. Jadi ini minyak wangi. Ya, ini sebenarnya istilah minyak-minyak wangi zaman itu ya.